تتعلم تعليم الإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع المفسرين والمحدثين والفقهاء والعلماء العاملين وأهل طاعتك أجمعين خصوصا لارو الحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب عبد القادر بن حسين ثم إلى أرواح الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحسن بن عبد الله بن عمر الشاطري ثم إلى أرواح والدنا وليكم وأمواتنا وأمواتكم ومن أمر في هذا المكان سابقا ولاحقا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة بخير ولطف وعافية وأن الله يفتحنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا المتعويل وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشئا وعلما متقبلا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط الذين انعمت عليهم غير الضالين امين مكرونا به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مقرونا به أي بالتكبير النية لأن التكبير أول أركان الصلاة فتجب مقارنتها به بل لابد أن يستحضر كل مؤتبر فيها مما مر وغيره كالقشر للقاشر وكونه إماما أو مأموما في الجمعة والقدوة مأموم في غيرها مع ابتدائه ثم يستمر مستشبا لذلك كله إلى الرائي وفي قول صححه الرفيع يكفي قرنها بأوله وفي المجموع والتنقيح المختار ما اختاره الإمام والغزالي أنه يكفي فيها المقارنة العرفية عند الأوام بحيث يؤد مستحضرا لصلاته وقال ابن رفعة إنه الحق الذي لا يجوز سواه وصوبه السبكي وقال من لم يقل به وقع في الوسواس المذموم وعند الأئمة الثلاثة يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير ويتعين فيه على القادر لفظ الله أكبر للاتباع أو الله الأكبر ولا يكفي أكبر الله ولا الله كبير أو أعظم ولا الرحمن أكبر ويضر إخلال بحرف من الله أكبر وزيادة حرف يغير المعنى كمد همزة الله كهم كمد همزة الله وكالف بعد الباء وزيادة واو قبل الجلالة وتخليل واو ساكنة ومتحركة بين الكلمتين وكذا زيادة مد الألف التي بين اللام والهاء إلى حد لا يراه أحد من القراء ولا يضر وقفة يسيرة بين كلمتيه وهي سكتة التنفس ولا ضم الراء بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم تعليم الإفادة والاستفادة والنفع والنفع بجسدنا محمد صلى الله عليه وسلم Magrunan bihi ini masih pembahasan arkanus salat yang kedua yaitu takbir takbiru taharrumin. Wasaniha kemarin yang terakhir yaitu apa dan yang kedua daripada arkanus salat yang kedua daripada rukun-rukun salat yaitu apa takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu magrunan bihi an-niyah dibarengkan bihi ay takbir dibarengkan dengan takbir an-niyah yaitu niat. Kenapa? Li'anna takbirah karena sesungguhnya takbir awwalu arkanis salah adalah pertama rukun-rukun salat. Fatajibu mugaranatuha bihi. Maka wajib membarengkan niat bihi bit takbir. Kita mengetahui bahwa niat itu letaknya awalul ibadah. Mahalun niyya al-galab wa talafud biha sunnah wa waktuha inda awalil ibadah. Kalau wudhu pertama niat ketika membasuh wajah. Kenapa? Karena membasuh wajah adalah pertama daripada ibadah wudhu. Kalau untuk sholat, sholat itu pertama ibadahnya yaitu takbiratul ihram. Berarti meletakkan meletakkan niat di awal ibadah salat yaitu meletakkan niat di, ketika takbiratul ihram magrunan bihi yang dibareng uh, yang dibarengkan bihi dengan takbir an-niyah dibarengkan dengan takbir yaitu niat lianna takbir kenapa karena takbir awal arkanis salah karena takbir adalah pertama rukun-rukun salat maka hukumnya wajib membarengkan niat Nanti bentar lagi ini akan dibahas pembahasan yang sudah kita pernah bahas sebetulnya beberapa pertemuan sebelumnya, dua pertemuan sebelumnya kalau tidak salah. Di situ pembahasan masalah istihdhar. Istihdhar itu menghadirkan salat, menghadirkan salat ketika niat. Yang wajib dihadirkan dari badan niat salat itu apa saja? Ah itu dibagi ada yang dikatakan istihdor hagigi, ada yang dikatakan mugarana hagigi. Atau ada yang dikatakan istihdor urfi wa mugarana urfi. Yang muktamad indal madhab, yang muktamad indal madhab wajib istihdor hagigi dan mugarana hagigi. Tapi karena itu adalah sesuatu yang sulit untuk dikerjakan, Sampai dikatakan la tahtawi taba'at taba'at taba'atul basyariyah yang mana tidak bisa dilakukan secara tabiat daripada manusia yang biasa. Karena itu banyak ulama yang menganjurkan untuk apa bagi orang awam yaitu memakai istihdor urfi dan mugarana urfi. Apa itu istihdor hakiki? Istihdor hakiki itu yaitu bi ayyastahdhira Kubailat takbir fi dhihnihi data salat tafsilan. Atau kalau ditarsih i'lam annal fuqaha una arba'atu asya. Yang pertama istihdar hagigi Apa itu istihdar hagigi Bi ayyastahdira jami arkanis salat tafsilan. Itu dia menghadirkan semua rukun-rukun salat tafsilan secara terperinci Itu dikatakan istihdar hakiki Sulit Dimulai takbiratul ihram sampai salam rukun-rukun salat dihadirkan di dalam niat. Ini dikatakan istizhar hakiki. Dalam lafaz Allahu Akbar tadi itu. Dan di situ ada mugharana hakiki. Mugharana hakiki itu apa? Membarengkan secara hakiki. hakiki itu maksudnya apa? Di dalam lafat Allahu Akbar mulai Hamzah Lafdul Jalalah sampai Roh Akbar Tidak boleh kosong daripada niat Tidak boleh kosong daripada niat Ini katakan bi'ay uh, eh, Bi'ayyagruna dhalikal mustahdir Bijami adza'id takbir Dengan menghadirkan membarengkan itu niat bi adzai jami takbir mulai hamzah lafdul jalalah sampai ra akbar Allahu akbar tidak boleh kosong dari badan niat sing diniatkan banyak kemudian harus semuanya dilakukan mulai lafdul jalalah sampai ra akbar itu dikatakan istihdor hakiki dan mugorona hakiki adapun istihdor urfi dan mugorona urfi di situ ada yang mengatakan yaitu apa bi ayyastahdiral arkan ijmalan yaitu menghadirkan rukun-rukun salat secara global. Jadi dia ketika niat dalam salat ketika menghadirkan niat dalam salat yang dihadirkan salat secara ijmal yaitu ada takbiratul ihram dan ada salam. Dan seperti kemarin ada kewajiban yaitu apa? diniatkan tiga yaitu qasul fi'li wa dan fardhiyah. Ketika salat diniatkan itu saja. Kemudian ada mugorona urfi. Apakah uh, apa ini niatnya tadi itu harus semuanya mulai Allah sampai akbar harus ada niat semuanya. Kalau istilah hakiki ya benar seperti itu. Tapi kalau mugorona urfi dia boleh meletakkan niat fi awali takbir au fi asnaihi au fi akhirihi. Jadi dia ketika Allahu di situ letak niat, ya tidak apa-apa. Atau ketika Allahu ak tengah-tengah daripada uh, takbir juga boleh. Atau fintihai terakhir. Ketika Allahu belum niat tapi akbar sudah niat, boleh. Tidak wajib dia harus mengosong apa? Tidak wajib dia uh, ada niat di dalam lafadz mulai lafzul jalalah sampai roh akbar. Dan ini yang dilakukan banyak daripada ulama berpendapat seperti ini. Bahkan Imamul Haramain nanti akan dijelaskan semuanya di apa di syarah Fathul Mu'innya. Bahkan Imamul Haramain mengatakan ini kalau mugorona hagigi dan apa e, eh, istihzar hagigi dan mugorona hagigi la tahtawihil gudral basyariyah tidak akan bisa sanggup bagi orang yang biasa untuk manusia yang biasa untuk melakukannya. Karena itu banyak yang memilih pendapat cukup dengan istihzar urfi atau dan mugoronah urfiyah. Dan yang dikatakan alam al-bejuri wahwal mu'tamad. Tapi yang tadi itu istihador hagigi dan mugoronah hagigi adalah pendapat daripada madhab. Pendapat madhab Imam Syafi'i. Walaupun mutaakhirin mengatakan cukup dengan istihador urfi dan mugoronah urfi. Tapi di situ ada yang menagel nantinya bahwa istihdor urfi dan mugharana urfi itu juga dari madhab Imam Syafi'i seperti ini dikatakan e, kama garrarahu syaikhuna ha'fa ha'fa itu hafani wa huwa an syaikhil khulaifi wa huwa an syaikh syaikh Mansur Tautu At-Tukhi jadi dari guru ke guru ke guru sampai Imam Syafi'i yang mengatakan apa cukup dengan istihdor urfi dan mugharana urfi wa huwa an syaihi syaubari wa huwa an syaihi ramli saghir wa huwa an syaihi islam qala wa kana syekh tuhi yaqulu huwa madhhabu syafi'i Syekh Tuhi tadi di antara gurunya tadi itu ada yang, yang bernama Syekh Tuhi. Dia mengatakan dan itu adalah madhab daripada Imam Syafi'i. Dia mengatakan itu adalah madhab daripada Imam Syafi'i yaitu apa? Istihdar urfi dan mugharanah urfi. Kemudian tadi eh, dikatakan niat itu dibarengkan dengan takbir. Kenapa? Karena takbir itu adalah pertama rukun salat. Maka wajib membarengkan apa itu niat dengan takbir. Bal bahkan labudda harus ini membahas masalah istihlar tadi. Bahkan harus ayastahdzira untuk menghadirkan kulla mu'tabarin semua yang dianggap fiha di dalam niat mimma marrah dari yang telah berlalu yang sudah kita bahas yaitu kalau salat fardu yang wajib diniatkan yaitu apa qasdul fi'li wal fardiyah wat ta'yin itu dengan menyebut apa usolli fardhad duhri itu yang wajib diniatkan wajib menghadirkan semua yang dianggap di dalam niat mimma marrah dari yang telah berlalu wa ghairihi dan selain mimma marrah selain yang telah berlalu. Seperti apa? Kalau sholat kosor, selain dia wajib tiga tadi itu, ditambahi apa? Wajib niat kosron. Karena termasuk sholat niat apa? Termasuk syarat surutul kosor, syaratnya kosron, ayyan wiyal kosro. Dia harus niat kosron. Seperti apa? Wa ghairihi ay ghairi mimma marra kal gosri. Seperti niat kosor lil gosir bagi orang yang sholat kosor. Wa nihi imaman dan seperti apa adanya imam au makmun fil jum'ah. Niat imaman au niat makmuman fil jum'ah dalam salat Jumat. Selain wajib wajib tiga Usolli fardhu duhri juga wajib niat imaman kalau dia sebagai imam au makmuman kalau dia sebagai makmum fil jum'ah di dalam salat Jumat. Diusolli fardhu duhri imaman kalau dia imam. Salli fardhu dhuhri ma'muman. Contoh daripada wa ghairi juga apa wal gudwati li ma'mum fi ghairiha. Dan niat gudwah, niat mengikuti imam li ma'mumin bagi makmum fi ghairiha di selain salat Jumat fi ghairiha ay eh, fi ghairil Jum'ah. Jadi ketika dia uh, salat selain salat Jumat, salat yang lainnya kalau ingin mendapatkan fadilah jamaah dan e, boleh mengikuti imam dia harus niat kedua. Itu juga harus dihadirkan juga ketika niat. Selain yang tiga kemarin dibahas. Wal gudwati limakmum fi ghairiha selain daripada Jumat. Maaf tidaihi bersama permulaan daripada apa? Ibtida'i takbir. Jadi pertama permulaan ibtida'i takbir. Summa yastamirru kemudian meneruskan mustashiban. Kemudian dia meneruskan eh, kata tadi kan yastahdiru ya budda ayastahdira summa yastamir. Kemudian dia meneruskan setelah menghadirkan dan meneruskan mustashiban lidalik dia melanggengkan lidalika kullih untuk semua yang dihadirkan fi dihni tadi ilar ra sampai ra. Ini apa? Mugoronah hagigi. Tadi kan sudah dikatakan ketika menghadirkan e, niat yang wajib diniatkan tadi itu mulai lafdul jalalah sampai ra akbar itu dikatakan mugoronah hagigi. Ini dibahas tentang mugoronah hagigi. Jadi Fatul Muin mengatakan apa? Sahibul Fatul Muin dia memulai itu niat yang dihadirkan tadi itu mulai permulaan takbir kemudian diteruskan itu niatnya mustasiban sampai ra akbar ra akbar <clears throat> itu pendapat yang mengatakan mugarana hakiki wa majmu wafil ah, wa dan di dalam pendapat di dalam pendapat ulama yang lainnya sahahaur Rafi'i yang membenarkannya itu pendapat Imam Rafi'i yang mengatakan apa? Yakfi gornuha bi awalihi. Ini membahas masalah apa? Mugharana urfi tadi. Cukup membarengkan niat bi awalihi dengan pertama takbir. Jadi pertama takbir dia niat cukup walaupun di tengah-tengahnya kosong daripada niat, walaupun di akhirnya kosong daripada niat. Allahu ketika lafadz Allahu di situ letak niatnya. Akbar tidak ada niatnya, tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu mugorona ini katakan mugorona urfi dan itu adalah satu pendapat yang membenarkannya Imam Rafi'i. Kan kalau yang mau yang muktamad itu wajib melanggengkan niat dawaman ladikron bukan sebutan. Jadi tetap kita ketika takbir selalu kita ini sampai salam dalam keadaan sholat itu wajib istishabus sholat. Istishab niat seperti itu hukumnya wajib. Nah, kalau kita seandainya merunduknya bukan karena untuk rukuk kan tidak boleh. Karena kita di apa ini jatuh kemudian diniatkan juga untuk rukuk atau untuk sujud kan tidak boleh karena itu harus istishabun niatus sholat nah, cuman yang dimaksud sini apa katanya cukup dah niat itu diletakkan walaupun di awal takbir. Wafil majmu dan di kitab majmu Imam Nawawi watangkih al mukhtar makhtarahul imam wal ghazali. Jadi kitab majmu dan tangkih katanya apa al mukhtar yang terpilih makhtarahul Imam Nawawi wal ghazali dan di dalam kitab majmu watangkihul mukhtar makhtarahu yaitu apa yang dipilih itu pendapat al imamu wal ghazali yaitu pendapat imam dan imam Ghazali. Imam yang dimaksud Imamul Haramain. Wal Ghazali dan juga Imam Ghazali. Apa pendapat Imam dan Imam Ghazali? Annahu yakfi fiha al-mugharanatul urfiyah indal awam. Suhunya cukup fiha di dalam niat al-mugharanatul urfiyah yaitu mugharana urfiyah tadi. Indal awam bagi orang awam. Ini al-mugharanatul urfiyah indal awam di situ takaluknya indal awam itu muta'alliq dengan apa? Wa fil bajrumi manasahu indal awam hal huwa muta'alliqun bil iktifa ayak fil awam al mugaran urfiyah au bil urfiyah. Jadi muta'alliqnya itu dengan iktifa atau dengan urfiyah. Kalau dikatakan uh, indal awam muta'alliq bil iktifa ay as, uh, kalau ditafsiri apa? yakfilil awam al mugarana urfiyah. Cukup bagi orang awam Mugorona urfiyah. Kalau ditaklik muta'alliq dengan apa? Urfiyah berarti apa artinya? Al-urfiyah indal awam. Sesungguhnya cukup di dalam niat al Mugorona al-urfiyah indal awam indal apa? Indal ai urfiyah indal awam yang sudah dikenal sama orang awam. Ya apa sih baik salat orang awam? Ya apa istihdornya orang awam? Bihaizu itu. Ini minta ini juga keterangan Bihai Sudi ini uh, murtabit bimahluf. Takdirnya apa? wayakfi fi al-istihdharul urfi aidan su nah, keterangan Bihai su dengan sekiranya yu'addu mustahdiran solat dianggap dia menghadirkan orang yang menghadirkan di solat untuk solat cukup bis kalau orang awam itu ketika takbir dia tahu bahwa ketika takbir hadir dalam solat sudah cukup dah itu yang dimaksud mugharana urfiyah indal awam. Wagala Ibnu Rif'ah dan berkata Ibnu Rif'ah Ibnu Rif'ah mengatakan apa? Innaul haq sungguhnya itu yang benar. Apa maksudnya sungguhnya itu yang benar? Ai makhtarul imam. Yang dipilih oleh pendapat yaitu pendapat siapa Imamul Haramain tadi itu adalah yang benar. Alladhi la yajuzu siwahu yang mana tidak boleh siwahu selain ini pendapat yang dipilih oleh imam tadi itu itu adalah yang benar dan tidak boleh memilih yang lainnya wasawwabahu subuki dan membenarkan juga ini pendapat imam subuki wagala dan dia berkata imam subuki man lam yagul bihi Waga'afil waswasil madmum Barang siapa yang tidak mengatakan bihi dengan ini pendapat Tidak mengatakan dengan ini pendapat Waga afil waswasil madmum Maka akan jatuh di dalam waswas yang tercela. Jadi ini mugharana urfi dikuatkan banyak ulama pendapatnya Walaupun pendapat tadi yang dikatakan mugharana hagigi itu adalah uh, pendapat madhab Imam Syafi'i sendiri Wa indal a'immati salasah. Ini ada pendapat imam-imam yang lainnya, imam tiga yang lainnya selain Imam Syafi'i, yajuzu takdimun niyah ala takbir bizamanil yasir. Boleh mendahulukan niat atas takbir dengan zaman yang sedikit. Maksudnya apa? Niat boleh walaupun bukan ketika takbiratul ihram. Jadi sebelum sholat, sebelum takbir dia niat, kemudian dia takbir tanpa ada niat kosong dari daripada niat cukup. Itu cukup. Dan ini juga pendapat tiga ini juga sama pendapat dalam Kurdi. Disebutkan dalam kitab Kurdi Hawashi Madani mengatakan apa gala ba'luhum berkata sebagian ulama ba'luhum ba'lu ulama Syafi'iyah sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan apa wal murad yang dimaksud bil muqaranatul urfiyah dengan muqarana urfiyah itu apa? Istihdar dalik yaitu menghadirkan dalika yang wajib diniatkan tadi kubailat takbir sebelum takbir. Hati bodoh. Sebelum takbir dia niat wa in ghafala anhu. Walaupun dia rupa daripada itu yang wajib diniatkan fihi di dalam takbir. Jadi mugharana urfiyah sebagian ulama dari Imam Syafi'iyah yang disebutkan dalam kitab Imam uh, kitab Kurdi uh, Imam Kurdi dia mengatakan mugharatul urfiyah itu yaitu apa? Dia menghadirkan niat yang wajib diniatkan tadi sebelum takbir. Walaupun dia ketika takbir lupa daripada itu niat. Karena itu dikatakan wifagan lil salasa dan ini cocok dengan pendapat imam yang tiga yang barusan kita sebutkan dalam kitab Fatul Mu'in. Itu adalah masalah istihdar hagigi mugarana hagigi istihdar urfi dan mugarana urfi. Dan tadi dikatakan man lam yagul bihi waga fil waswasil madmum. Barang siapa yang tidak mengatakan dengan ini pendapat, maka dia akan jatuh dalam waswas yang madmum. Karena itu banyak orang yang dia kesulitan dalam niat atau yang lainnya bukan hanya untuk sholat ini bisa menjadikan dia mempunyai waswas yang tercelah. Dan itu dikatakan was-was yang tercela itu timbulnya dari mana? Asalnya dari mana? Sebabnya dari mana? Huwa nasyi'un min khabalin fil agel katanya. Itu mungkin karena kerusakan di dalam akal atau jahlun fiddin atau dia tidak mengetahui dalam urusan agama. Karena dia tidak mengetahui, karena dia bodoh atau karena dia rusak akalnya. Tapi di situ ada yang mengatakan Layakunul waswas illa tidak terjadi itu waswas kecuali lil kamilin bagi orang-orang yang sudah sempurna. Malah orang-orang yang ngerti yang banyak waswas. Loh ya apa ini? Ini bertentangan. Karena itu dikatakan sebagian mengatakan la munafa, tidak ada tidak meniadakan satu sama lain. Kalau yang pertama uh, apa ini yang dikatakan itu eh, waswas uh, -was karena sebab kekurangan dalam akar atau karena kebodohan itu mahmulun alaman yastarsil fil waswas hatta yakad la mulahu ibadah itu waswas yang menyebabkan dia sampai tidak akan bisa menyempurnakan ibadah gara-gara waswasnya kalau yang kedua lil kamilin tadi itu mahmulun alaman yujahidu syaitan fi waswasatihi itu bagi orang yang apa bersungguh-sungguh untuk melawan setan dalam waswasnya Supaya apa? Supaya dia mendapatkan pahala yang sempurna. Karena itu dua-duanya bisa diartikan lil kamilin atau e, karena penyebab kebodohan atau e, kerusakan dalam akal. Kemudian di situ dikatakan itu gambarannya seperti hati-hatinya orang yang pintar sama hati-hatinya orang yang bodoh. Kalau hati-hatinya orang yang bodoh itu itu tidak didasari ilmu. Jadi kalau orang itu nyetir mobil, pinter nyetir mobil, hati-hati, dia pelan, hati-hati. Itu berarti untuk supaya selamat. Tapi kalau memang nggak nyetir mobil pelan, itu bukan hati-hati, itu ceroboh sebetulnya, karena memang dia nggak bisa banter. Karena itu e, dua hal ini berbeda ya. Tapi yang jelas e, asal daripada waswas tadi itu adalah karena daripada syaitan ya innama yusufu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ya tapi ada yang waswas itu ya, seperti misal eh, dia khawatir sholatnya ini makbul apa enggak dia menggodoi itu waswas untuk supaya menuju kepada kesempurnaan dia mengodoi sholatnya karena khawatir sholatnya tadi itu adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah dia teliti dari itu, anak baca Quran ini kok kurang tadabbur, diulangi lagi dia baca Qurannya. Nah, itu untuk melawan syaitan justru. Nah, itu untuk melawan syaitan dari itu. Tapi kalau hanya sekedar bingung begitu, nah ini khabal ini ini. Ini nggak beres ini. Nah. nah. Hmm, sini ada faedah juga mengenai tentang waswas. Gala Jarir bin Ubaidah al-Adawi. Syakautu ilal Ala bin Ziyad ma ajidu fi sadri minal waswasah. Aku mengadu kepada Ala bin Ziyad yang aku dapatkan di dalam hatiku daripada waswas. Gala innama mislu dalika eh, innama mathalu dalika mathalul baitil ladzi tamurru lusus. Seperti rumah yang kemasukan maling. Ini menguatkan daripada pendapat yang tadi bahwa apa? Bahwa Was-was itu seperti rumah Rumah yang dimasuki oleh maling Kalau rumah dimasuki oleh maling Tidak mungkin rumah yang khorob Rumah yang sudah hancur Pasti rumah yang bagus Karena itu was-was itu tidak didatangi Kecuali kepada orang-orang yang kamilin Ini menguatkan kata Imam Nawawi Ini menguatkan daripada pendapat yang tadi Bahwa was-was itu terjadi bagi orang-orang yang kamilin Karena itu seperti rumah yang dimasuki oleh maling dan itu bisa diperangi katanya eh, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi dikatakan bahwa waswas itu karena setan. Kemudian Galagis bin Hajjaj Galali syaitani berkata kepada aku setanku Setannya berbicara kepada Gas bin Hajjaj. Dakhaltu fika, aku masuk kepada kamu wa ana mislul jazur. Aku seperti onta. Wa al yawm mislul usfur. Tapi sekarang aku setelah masuk hari ini setelah masuk kepada kamu seperti usfur seperti burung kecil fagultu lima dalik akhirnya ges bin Hajjaj bertanya kenapa kamu kok bisa seperti itu li'annaka tudibani bi kitabillahi ta'ala karena kamu uh, meleleh melelehkan aku seperti uh, dengan kitabillah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Al-Qur'an kemudian pernah Utsman bin Alsi, dia berkata kepada Rasulullah. Nah, tahu nggak gambarnya guys bin Hajjaj ini? Artinya setan itu sebelum masuk gede, perkasa, mau mempengaruhi Hajjaj uh, eh, guys bin Hajjaj ini. Eh sampai ada di situ banyak baca Quran akhirnya mengkeret ini setan ini menjadi mengecil gitu, kecelik gitu ya, ah kecelik. Nah, ini sesuai dengan firman Allah. Innal ladzina amanu idza masahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Jadi untuk mengusir daripada waswas itu dengan memperbanyak zikir khususnya bacaan Al-Qur'an. Uh, pernah Utsman bin Asy juga radhiyallahu an dia uh, berkata kepada Rasulullah, "Qala Utsman bin Asy radhiyallahu an, ya Rasulullah, asyaitan syaitan baini wa baina salati wa qiraati." Ya Rasulullah, Setan ini menghalangi aku dari sholat, menghalangi dariku dan da dari sholatku atau dari bacaanku. Fagala, akhirnya Rasulullah mengatakan, dalika syaitan, itu dari setan. Itu adalah dari setan yang dikatakan namanya khonzab. Jadi setan itu ada yang menggoda ketika sholat, ada setan yang menggoda ketika wudhu. Yang menggoda ketika sholat namanya khonzab. Yang menggoda ketika wudhu namanya walhan. Eh, yugal lau khanzab Ida ahsas tahu Kata Rasulullah jika kamu sudah merasakan itu khanzab sudah masuk Sudah menggoda Fata'udu billah minhu Fata'awad billah minhu Fata'awad Fata'awad billah minhu Maka berlindunglah dengan Allah minhu Bacalah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Watful ala yasarik thalasan Kemudian kamu meludahlah Watful meludah dengan ludah sedikit itu di sebelah kiri tiga kali. Jadi pertama baca itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau mengatakan Allahumma inni a'udzubika min syaitanil waswasa khanzat salasan salas marrat tiga kali. Allahumma inni a'udzubika min syaitanil waswasa khanzat sampai tiga kali. Kemudian meludah di sebelah kirinya tiga, uh, tiga kali. Yasful itu meludah tapi tanpa mengeluarkan apa? uh, mengeluarkan air liur ya. Ya, ya. Jadi bukan meludah tui tui ya, ya. Busuk apa itu nanti. Iya. Dan juga ada yang bisa mengobati daripada waswas. al Ustaz Abdul Hasan asy Ya alamu ashabahu ma yadfa'ul waswas. Yu'allimu. Yu'allimu. Ah. Ya. Wakan al Ustaz Abdul Hasan Asy-Syadhili yu'allimu ashabahu ما يدفع الوسواس والخواطر الرديئة فكان يقول لهم من أحس بذلك فليضع يده فليضع يده اليمنى على صدره maka caranya yaitu meletakkan tangannya di uh, apa ini di Dada. di dadanya wa yaqulu dan dia berkata subhanal malikil subhanal malikil quddus al khallaq al fa'al tujuh kali subhanal malikil quddus al khallaq al fa'al subhanal malikil sampai tujuh kali kemudian diteruskan iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Itu di, di apa dibaca sebelum sebelum takbiratul ihram. Nah, itu juga untuk menghilangkan was-was. Atau juga membaca surat An-Nas. Kul a'udzu birabbin nas. Baca surat An-Nas kemudian baca ini insyaallah akan dihilangkan oleh Allah daripada penyakit was-wasnya ketika salat. Kalau dalam wudu namanya walhan tadi. Sama untuk menghilangkan eh, was-was uh, daripada godaan walhan ini juga dengan uh, ta'awud dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. setan itu ketika dalam wudhu menggodanya disebutkan di sini fayaqul lahu ma asbaqta wudu'ak kamu tidak menyempurnakan wudhu kamu. Ma ghasalta wajhak kamu belum belum membasuh wajah kamu. Ma masahta ra'sak selalu ragu-ragu akhirnya jadi was-was dia. Nah ini untuk menghilangkan daripada penyakit waswas daripada dalam wudu falyastaid billahi minal walhan Allahumma inni a'udzubika min syaitanil waswasah walhan tiga kali seperti tadi itu untuk wudu ada lagi yang mengatakan dengan menyebutkan dengan berzikir la ilaha illallah. Wa qala ba'dul ulama yustahabbu qawlu la ilaha illallah liman ubtuliya bil waswasa fil wudu' was salah wasibhima fa inna syaitan idza sami'a dzikir khanas ay ta'akhkhar wa yu'id la ilaha illallah li'annahu ra'sud dzikir jadi mengulang-ulangi terus la ilaha illallah ketika terjadi terjadi waswas la ilaha illallah itu untuk mengusir daripada uh, setan yang menggoda ada yang faedah yang juga untuk menghilangkan waswas -was, yaitu apa? Yang dikatakan oleh Sayyid Al-Jalil Ahmad bin Abil Hawari. Syakautu ila Abi Sulaiman Ad-Darani. Aku mengadu kepada Abi Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu. Tentang apa? Al-waswasa. Fagala Ida arat ta'ayyang kati angka jika kamu ingin terputus dari kamu itu waswas fa ayyu waqtin ahsasta fafrah. Kapanpun kamu merasa waswas -was itu sudah datang fafrah maka bergembiralah. Jadi untuk menghilangkan waswas was dengan bergembira. Faidah farihta bihi in kota angka. Kalau sudah kamu senang, terputus itu waswas was Akan hilang dari kamu waswas. was Fa innahu laisa syai' abghadu ila syaitan min sururil mu'min. Karena karena tidak ada yang mem, yang paling dibenci oleh setan yaitu daripada gembiranya orang yang mukmin. Faida ikhtam faida ikhtam Eh, faida ikhtamam tabihi zadak. Kalau kamu sumpek tambah. Karena waswas sumpek, pusing, ngeluh. Tambah sumpek, tambah banyak itu waswasnya. Semakin bertambah itu waswas. Karena itu ketika kita merasakan ada waswas, maka bergembiralah. Maka akan hilang dari diri kita penyakit waswas. -was. begini loh. Setan itu membuat waswas supaya Anda ini gelisah setan itu membuat was-was supaya kamu gelisah kalau sholat gelisah akhirnya berat sholatnya kalau wudhu gelisah berat butuhnya. semuanya dibuat begitu sama setan supaya kamu tadi itu gelisah lah ketika kamu tadi itu e, menghadapi setan yang membuat kamu gelisah lawan anak tidak gelisah anak seneng kok Heh? anak anak seneng misalnya ini nampakkan seneng kenapa yeah kalau kamu menggoda saya untuk gelisah, saya akan menyatakan saya senang. Aku permainkan, kamu mempermainkan saya, saya akan permainkan kamu. Allahu Akbar dari was-wasan. Ditentang maksudnya. sumpah setan ini. Nah, akhirnya eh, sururnya mukmin, senangnya orang mukmin ini akan mengalahkan daripada tujuannya setan untuk menggelisahkan orang mukmin Jadi itu begitu maksudnya. Habib Ahmad bin Hasan al-Attas pernah didatangi satu orang dia punya was-was dari masalah najasah yang sangat tinggi bingung dia aneh nih kalau mau sholat sumpah kata dia urusan najasah ini habis-habisan sudah bingung dia takut ada kotorannya itu kotorannya cecek kotorannya itu walhasil takut-takut dah gimana cara menghilangkannya Mau nurut sama Iya Mau nurut Iya mau nurut Siap Kalau nurut hilang maksudnya, Iya Diambil, Diambilkan kotorannya binatang Yang kering digesakkan Eh sholat Ditaruh di gesanya Loh Habib ini najis, Anak nanggung Ini sholat Ini sholat dulu baru anak kasih tahu. Kalau enggak ya udah. Nanti bawa was kamu itu. Jangan bicara. solat, solat Allahu Akbar sampai selesai. Sini Untuk kotorannya binatang ini ada khilaf. Ada menyatakan najis, ada menyatakan tidak najis. Tapi untuk was-wasnya inti ini tidak ada khilaf. Was-wasnya inti tidak ada khilaf, inti madmum was-wasnya ini. Karena itu inti ta'mal bil mukhtalafi untuk istinab yang mujma' ala tahrimi. Zeh, kata Jadi apa namanya? E, karena itu e, ada istilah e, apa? Apa itu istilahnya? Hmm, apa itu istilahnya? Nasinah, kelas. waktu kita merawalan barang-barang nanti. Hmm. Ini barusan yang cerita dari Al-Habib Ahmad bin Hasan al atas sesuai dengan pendapat Imam Ibn Hajar. Di sini summa nagal Imam Ibn Hajar fi Tuhfati Anil Khadim an ba'dil muhtatin annal aula liman buliya biwaswasi biwaswasin bagi orang yang uh, diuji karena waswas ya. Nak balak karena waswas lebih utama bagi dia apa? Al akhdu bil akhaf war rukhas. Lebih afdal bagi dia untuk mengobatinya mengambil yang akhaf, yang lebih ringan dan rukhas daripada rukhsa rukhsa seperti pendapat tadi mengambil pendapat-pendapat madhab lain li Allah kenapa supaya tidak menjadi yazdad supaya tidak tambah penyakit waswasnya fayakhruj anisyar maka kalau dia tambah waswasnya malah sampai keluar daripada syariat ya, seperti tadi waswas bukan daripada daripada Islam ya itu itu, itu istilahnya tadi itu eh, al-ihtiyat fi tarkil waswasa tarkil ihtiyat tarkil ihtiyat maksudnya jangan terlalu ihtiyat ada di sini kamu akhirnya jadi muaswis tarkul ihtiyat ini al akhdhu bir rukhas wal akhaf Nah. Tapi untuk kebalikannya, lididdihi bagi orang yang terlalu meremehkan, terlalu menggampangkan, malah dia harus apa? al akhdu bil asgal. Dia harus mengambil pendapat yang lebih berat. Untuk apa? alla yakhruj ilal ibaha. Supaya dia tidak keluar sampai memperbolehkan segala sesuatunya. Tahun. Ini khususan masalah muamalah namanya tahari. Kalau itu tawarru. Itu bagus kalau untuk masalah muamalah. Untuk masalah munakaha, nah itu jangan e, bitarkil ihtiyat kalau itu. Al-amal bil ihtiyat. Eh, kalau itu permasalahannya lain. Kalau bainak wa bainallah Allah Allah yajburun nagas Yukamilul nagas insyaallah. Tapi kalau bainak wa bainan nas ini tidak bisa. Karena itu harus harus uh, bil ihtiyat, bil athqal kalau untuk urusan yang demikian. Tapi eh, kebalikannya kalau sekarang eh, untuk masalah ibadah, ketatnya setengah mati muamalah no gol mojok dewi. Nih. Kelas. Ahad. Ada yang perlu dibahas. Silakan. Ada yang perlu dibahas? Kalau ayat innama yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas nah, itu ada dua tafsir sebenarnya eh uh, apa kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas nah, khannas ini siapa syaitan ya min syarril waswasil khannas daripada kejelekan khannas alladhi wasusu fi sudurin nas ini tafsir yang membuat waswas di hatinya manusia minal jinnati wan nas daripada jin dan manusia ini apa ini daripada jin dan manusia ini Anda menyatakan khonnas itu yang membuat was-was berarti manusia itu daripada setan jin dan setan manusia daripada setan jin dan setan manusia karena Allah wasuwisu fi sudurina min syarril waswasil khonnas. pada setan ada setan itu berarti ada dua khonnas ini ada yang jin ada yang manusia. Nah, ada eh, lagi yang menyatakan min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Hah? Wan nas ini maktuf kepada khannas min syarril eh apa kemarin itu? Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati apa itu tafsirnya ya Allah nasina hmm? yeah. ada dua ada ada dua tafsir itu kembalinya itu ke ke ke mana e, atafnya itu ada kembali kepada al jinnati ha -ha. oh ya. yeah. Eh, al jinnati wan nas uh, eh, an-nas ma'tuf kepada al-jinnah, ada an-nas ma'tuf kepada pada khannas kalau enggak salah itu ya. Min syarril waswasil khannas. Apa di situ? Terus? Sini. sini. Ada dua itu kemarin itu sini. Minal jinnati wan nas bayan li syaitan al waswas annahu jinni wa insi. Kagori ta'ala syaitin al jinni wal insi. Au minal jinnati bayan lahu wan nas ataf alat waswas. Ah min syarril waswasil khannas dan juga min nas gitu. Nah, jadi eh, ada menyatakan min syarril waswasil khannas yang membuat waswas itu adalah al jinnati wan wan nas. Khannas itu adalah syayatin. Syayatin itu dibagi dua, ada minal jinnati, ada juga minan na minan nasi gitu. Nah, ada lagi yang menyatakan tidak. Waswas itu dari jin tok setan jin. Nah, terus wanasi itu maktufnya kepada waswas. <laughs> Min syarril waswasil khannas. Alladhi wasusu fi sudurin nas minal jinnati. Wan nas min syarril nas. Jadi selain berlindung kepada Allah daripada syarnya waswas daripada jin dan juga daripada syarnya anas gitu. Nah, daripada syarnya anas. Karena e, yang membuat kerusakan atau syar itu adalah bangsa jin melalui waswas was Kalau manusia tadi itu melalui fisik kebanyakan. Bukan melalui eh, was-was, tapi melalui fi fisik. Tapi ada lagi menyatakan manusia juga bisa eh, mengganggu hati manusia lewat e, apa? lewat e, apa was-was. Ah, lewat was was-was. Nah, wallah. Ada yang perlu dibahas? Insyaallah. Mik. Melakukan sesuatu yang tadi dikatakan di situ ada khilaf. Untuk orang awam kadang-kadang enggak kan -kadang ngerti Ustaz, itu pendapat siapa? Terus apakah boleh orang awam tadi langsung mengerjakan tanpa mengetahui pendapat siapa yang memberikan ke keringanan tadi? Orang awam sebetulnya ya, orang awam mengatakan al-awam la madhabalah. Enggak ada madhab orang awam ini. Artinya semenjak itu tidak bertentangan dengan madhab, maka jangan dikatakan batal. Cuma diarahkan kepada yang terbaik. Orang awam yang tahabun tadi itu ditegur. Eh, kalau sholat lagi jangan begitu, begini. Supaya kena. Tapi jangan nyatakan batal sholatnya inti harus menggodoi semenjak masih ada gol yang menyatakan sah misalnya demikian juga dalam urusan yang lainnya nah, diajarkan kepada yang terbaik tetapi jangan difonis tapi untuk masalah munakahah ya diulangi lagi misalnya pernikahannya ya. untuk masalah ma'amalah ya dikenakan supaya menjadi betul-betul halal gitu. tapi untuk masalah ibadah jangan difonis begitu ya tapi diarahkan ya udah yang sudah ya sudah Insya Allah sah karena masih ada gol tapi kalau melakukan lagi yang benar itu begini begini begini begini sehingga tidak ada tahawun tapi tidak ada tetagul nantinya Ya ada yang bisa untuk amal nafsi, ada yang tidak boleh. Hatta amal nafsi kan harus di, eh, dipertimbangkan dulu. Nggak artinya begini untuk orang awam. Untuk orang awam sekarang jangan antifonis bahwa di situ tidak karena al awam la madhabala. Al awam la madhabala. Repot kalau akan dipersiskan tidak batal semuanya nantinya. Sama dengan misalnya orang awam tinggal bisa baca surat Al-Fatihah, sholat, wis sholat ikut aja sama imam. Alakul Abu Hanifah. Yang penting ini berjamaah sudah nggak baca dulu nggak apa-apa. Nanti setelah itu belajar Al-Fatihah. Nah, nah, nggak bisa surat Al-Fatihah, nah, sudah sudah nggak nggak sholat dulu. Nah, tambah dosa nantinya. Tambah dosa nantinya. Nah, karena itu harus apa namanya? harus dilihat ini eh sholat sholat yang penting berjamaah kalau sholat sendiri tidak sah yang penting berjamaah kenapa karena ada gol al domim imam itu menanggung bacaannya si si makmum hatta fisiria masih ada gol daripada nggak sama sekali ah tapi diarahkan diajari setelah itu al-fatihah begitu ya. nah. Udah? Ayah. Oh, kalau tafsir kalau sudah nggak ada ada yang perlu dibahas yang lainnya ya Allah بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء أي أسماء المسميات كلها حتى القشأة والقشيئة قشيئة قشيئة والفصغر ini مصغر ya يعني terus إيه؟ والفسوة فسوة فسوة والفسية فسية والمهرفة بأن ألقى في قلبه علمها ثم أرضهم المسميات وفيه تهليب الأقلاء على الملائكة فقال لهم تبكيتا أنبئوني أخبروني بأسماء هؤلاء المسميات إن كنتم صادقين في أني لا أخلق أعلم منكم أو أنكم أحق بالخلافة وجواب الشرط دل عليه ما قبله قالوا سبحانك تنزيها لك عن الاعتراض عليك لا علم لنا إلا ما علمتنا إياه إنك أنت تأكيد للكاف العليم الحكيم الذي لا يخرج شيء عن علمه وحكمته Baraka. Hmm. Kita kembali kepada tafsir yang dahulu. Wa idh qala rabbukal malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada para malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah bisa ja'ilun bimakna soirun, ha berarti punya maf'ul bih dua maf'ulain khalifah maf'ul bih awal fil ardi jadi maf'ul bih dah tsani tapi kalau jailun diartikan khaligun berarti khalifah jadi maf'ul bih. Fil arti muta'alliq aja. Ya. kalau rabbuka lil malaikati ketika berkata Tuhanmu kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku jadikan di bumi ini khalifah. Khalifah di sini bukan berarti pengganti Allah. Khalifah itu bisa bimakna makhluf bisa bimakna khalif. Yang dimaksud khalifah di sini coba jangan kuyon ya. Khalifah yang dimaksud khalifah di sini ini bukan berarti pengganti Tuhan, tapi ya yakhlufuni ha fi tanfidhi ahkami. Untuk bisa uh, melaksanakan tanfid ahkami hukum-hukumku fiha di atas bumi jadi Allah maha tahu bahwa manusia ini tidak mungkin akan bisa langsung mengambil daripada Tuhannya Hah? tidak mungkin akan bisa langsung dengan Tuhan Tuhannya jangan dengan Tuhan dengan wasit atau malaikat nggak mampu manusia ini maka Allah mengutus para nabinya sebagai khalifah. Mengutus para para nabinya sebagai khali, khalifah. Khalifah di sini artinya yang Allah Subhanahu wa taala menerangkan hukum, memerintahkan hukum ada awamir, ada nawahi, ada ada e, apa aturan-aturan yang Allah berikan tadi itu ah, lewat ini orang jadi kalau bahasa sekarang delegasi Karena tidak mungkin manusia tadi itu langsung akan bisa berhubungan dengan Tuhannya Jangan dengan Tuhan, dengan malaikat aja nggak mampu Maka dibuatlah manusia disebut Inni ilun fil arti khali khalifah Pertama khalifah di bumi adalah Nabi Adam Itu fi alamin adzat Tapi fi alamin arwah Khalifah pertama adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena karena itu Nabi sallallahu alaihi eh, wasahbihi wasallam itu adalah sayyidul anbiya. Sayyidul anbiya padahal diutus ada di akhir tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya. Para nabi sebelumnya ha? itu dipimpin oleh Rasulullah SAW karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengangkat beliau sebelum diwujudkan alam semesta. Nam, bi'tibar alamil adzat khalifatul awal adalah Nabi Allah Adam. Tapi bi'tibar alamil arwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ja'ilun fil ardi khalifah Kalu maka berkata para malaikat Ataj'alu fiha man yusudu fiha wa yasfiku dima' Apakah engkau ya Allah nah, Ada yang menyatakan bahwa malaikat ini malaikat khusus Ada malaikat umum kalau malaikat umum seluruh para malaikat, ada malaikat khusus kemarin ada diterangkan kan bahwa di situ di bumi ini ada makhluk yang disebut Banil Jan. Kemudian mereka diusir, kemudian lari kepada Jazair, kepada gunung-gunung oleh para malaikat tadi itu. Ah, malaikat ini, malaikat khusus yang diperintahkan untuk mengusir ini. Ya, yang menyatakan atas atas uh, ya Allah, apakah engkau akan ataj'alu menciptakan fiha di bumi man yufsidu fiha wa yasfikud dima karena mereka yang mengusir ini. Tapi Adam menyatakan, "Lah, itu malaikat secara umum seluruh malaikat." Nah, seluruh malaikat menyatakan demikian. Artinya malaikat secara umum yufsidu fiha. Orang yang membuat fasad di bumi, membuat kerusakan di bumi. Wa yasfikud dima makhluk yang membuat kerusakan di bumi, wa yasfikud dima dan yang mencecarkan darah terjadi pembunuhan yurfauha bil qatli dengan pembunuhan kama fa'ala banul jan wa kanu ada banul jan fiha di bumi ada menyatakan banul jan ini dari jin raisuhum iblis ha? ada lagi yang menyatakan itu makhluk lain itu makhluk lah lain. Nah, karena itu uh, ada yang menyatakan itu uh, apa? Uh, yang ditemukan sekian uh, juta tahun itu mungkin itu benujan, paham ya? Tapi bukan itu adalah uh, nenek moyang daripada manusia, bukan lain. Makhluk lain sudah. Itu disebut banul jan mungkin, paham ya? Maka falamma afsadu maka ketika mereka membuat kerusakan Banu Janin ini Rasulullah alaihimul malaika Allah mengirimkan kepada mereka para malaikat fataraduhu maka mengusir para malaikat mereka Banu Jan ilal jazair kepada pulau-pulau tertentu wal jibal dan gunung-gunung. Ini ala gol yang pertama. Nah, ada lagi yang menyatakan bahwa Allah menumpas mereka. Meniadakan mereka. Dan itu e, memang e, ditemukan bahwa di bumi ini pernah kejatuhan apa itu meteor atau bintang yang besar dari itu e, sehingga lebih daripada separuh bumi waktu itu hancur. Makhluk hidup yang dahulu sekian juta tahun dari itu binasa semuanya. Binasa semuanya. Nah, mungkin itu ya. Mungkin itu yang terjadi. Baik. Alakul hal dari gol pertama atau daripada gol yang kedua yang jelas para malaikat tadi itu mengucapkan ini terus apa tujuannya malaikat apakah itu adalah inti God malaikat itu berarti menentang Tuhan enggak bukan jadi tidak ada malaikat itu menentang Tuhan makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah adalah para malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma mayuk marun cuma begini loh malaikat ini bukan berarti mengetahui semua ilmu enggak karena itu ada hal yang tidak diketahui oleh malaikat dan malaikat tadi ini ingin tahu. Ingin tahu karena ada makhluk yang Allah ciptakan di bumi begitu, apa enggak begini? Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. salam manusia ini dengan tiga unsur. dengan tiga unsur, dengan tiga kekuatan. Ada gua syahawiyah, ada gua ghadabiyah, ada gua agliyah. Gua syahawiyah, ada syahwat manusia. Hah? Ya, makan, minum, kawin. Gua ghadabiyah, emosional ada gua agliyah belum dikenal sama malaikat belum dikenal sama malaikat dulu terjadi di bumi yang ada adalah syahwiyah dan ghadabiyah agliyah mereka nggak kenal masih mereka hanya menilai itu karena itu dia mengatakan ada apa perlu ya Allah ini menciptakan di bumi ini jangan-jangan seperti itu terjadi makhluk yang ada syahwat, makhluk yang ada ghadab. Jangan-jangan yufsidu fiha wa yasfikud di dima karena ada syahwat yufsidu fiha bisa berbuat maksiat. Wa yufsikud dima karena ada ghadab. Lah agelnya ini tidak kenal masih. Sengit? Ah. Yang jelas dengan syahwah dan ghadab saja itu akan yuritun nagas. Dia nggak paham bahwa di situ ada yuritul fadl dengan agliyah tadi ini. Malaikat lam yam dulu litalitah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nugad disulak. Nah kalau Allah itu pingin makhluk yang uh, untuk beribadah aja untuk membesarkan Allah aja kami sebut makhluk yang diciptakan untuk ibadah kan ya kalau hanya untuk ibadah, untuk bertasbih, untuk itu kami diciptakan untuk itu. Perlunya apa membuat makhluk ada di bumi dijadikan khalifah lagi? Kok nggak kita aja langsung dijadikan khalifah ada di bumi kan kita? sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah. Apa bedanya takdis dengan tasbih? Sama sebetulnya. Tanzihullah amma la yalik bihi. Mensucikan Allah daripada yang tidak layak bagi Tuhan. Tapi ada di sini tasbih bermakna ibadah. Hah? Tasbih di sini ah bermakna ibadah zahiriyah. Takdis di sini adalah makna al-i'tiqadat al-batiniyah. Paham ya? Ibadah zahir disebut tasbih di sini. Wa nahnu nusabbihu bihamdika ay mutalabbisina bihamdik. Nagul subhanallah wa bihamdih. Secara zahir kami ibadah dengan tasbih. Wa nugaddisu secara i'tiqad kami mensucikan Allah, membesarkan Allah. Tapi sebenarnya tasbih dan takdis sama. Tapi ada di sini dibedakan untuk ada di sini. Hmm, bahwa at-tasbih al-ibadah al-zahirah wa takdis adalah al-i'tiqadat al-bati al-batinah. Maka malaikat menyatakan fanahnu ahaqqu bil istikhlaf ya kita karena sudah mentasbih Allah beribadah kepada Allah ya seharusnya kita yang dijadikan khalifah Faham ini? Bukan inti God tapi malaikat ingin mengetahui jawaban yang persis. Kadang-kadang orang itu semakin tinggi derajatnya, semakin ingin tahu. Itu wajar. Semakin ingin tahu apa rahasia itu, diteliti. Itu satu hal sebetulnya bukan karena ingin menentang tapi semakin ingin tahu semakin ingin kenal gitu nah, dan itu terjadi Nabi Allah Ibrahim juga begitu kan kifatuh kifatuhyil mauta bagaimana engkau ya Allah menghidupkan yang sudah mati nih yang udah hancur semuanya nih mungkin tulangnya ada di barat ada di timur kifatuhyil mauta awala qala awalam tu'min gak beriman kamu Ibrahim Wala, beriman. Cuma kepingin tahu, walakin lihat mana fi galbi. Tapi supaya tenang hati ini, kepingin tahu, saking kepingin tahunya itu. Nah, Allah Maha tahu bahwa ini bukan karena keraguan Nabi Ibrahim minta. Maka di di apa namanya? dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dah kumpulkan inti potong empat daripada macam burung hancurkan semuanya satu tulangnya saya itu campur aduk sudah sak bulu-bulunya kemudian taruh ada di gunung-gunung yang berbeda wis mari diudak taruh sumat uhna yatina ka saya kemudian panggil gagak jadi burung bagai tulangnya dari mana-mana dagingnya dari mana-mana yang sudah dibagi ada di gunung-gunung dari itu sak rambut rambutnya semuanya kumpul jadi satu kemudian datang kepada Nabi Ibrahim nggak pakai diukir lagi ini nggak harus kumpul jadi satu merak datang lagi utuh lagi walakin yatma'inna fihi qalbi kalbi. Ah begitulah para malaikat ah, di sini soalnya bukan ta'annud. Eh, ah, bukan ah, so soalnya malaikat ini karena keraguan, tapi malaikat tadi ini tanya kepada Allah untuk supaya ingin tahu apa hikmahnya itu. Masya Allah. Para malaikat ini tidak faham bahwa di sini Allah ciptakan Nabi Adam khalifah ini karena nanti akan keluar para ambia wal mursalin. Nah, ini satu bukti bahwa nggak bisa orang itu menghukumi sedi karena sedikit semuanya di apa namanya? apa istilah itu? E, tebar uya apa ya. Wah, iki asin kabeh ini nggak bisa. Semua air itu asin. Kenapa? Yang Anda rasakan asin. Ya nggak bisa. Ini semuanya pohon, ini semuanya rasanya kecut. Mangga ini semuanya kecut, nggak bisa begitu. Yang kamu rasakan saat itu nggak bisa. Ah, begitu juga makhluk di atas bumi ini, jangan karena ada yang membuat kerusakan, tidak ada yang baik sama sekali, nggak bisa. Nggak bisa ditebar uyah begitu. Apa tebar uyah ya? Hah? kepiah kepiah huya, ya bodoh sini gitu ya ah ini tidak boleh malaikat begitu maksudnya karena malaikat terbatas ilmunya tapi Allah ciptakan Nabi Adam di situ ada khali ada duriyah solehin para al mursalin kalau seandainya nggak ada yang soleh turunannya Nabi Adam kecuali Sayyidina Muhammad cukup kalau tidak ada Turunannya Nabi Adam yang soleh semuanya yang soleh. Cuma ada Zina Muhammad yafugu al khalakullu yang mengungguli semua makhluk cukup. Hmm? Apalagi selain Sina Muhammad para ambia para mursalin, para solehin, para aulia. Taib Qala inni a'lamu ma Karena itu Allah menjawab Aku mengetahui mala ta'lamun ya malaikat apa yang tidak kamu ketahui ya para malaikat. Aku yang tahu apa yang kamu enggak ketahui. Minal maslahah daripada kemaslahatan fi istikhlafi Adam di dalam mengangkat khalifah Nabi Adam. Wa anna dzurriyyatahu dan sungguhnya turunannya Nabi Adam fihim di antara mereka ada al-muti'u wal 'asi. Ada yang taat, ada yang maksiat fayadharul adlu bainahum. Nanti akhirnya sebanding, balance lah. Enggak elek kabeh ndak. Hmm. Faqalu maka para malaikat menyatakan lan yakhruga rubbuna khalqan akram alaihi minna. Allah enggak mungkin akan menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada kita. Wala a'lam dan tidak menciptakan yang lebih alim. Kenapa? Lisa begina lahu karena kami telah lebih mendahului mereka. yatina malam yarahu hmm, karena lebih lebih uh, mendahului daripada dia makhluk yang baru ini dan kami sudah menyaksikan apa yang belum disaksikan. Dia menganggap bahwa kalau yang lebih tua itu lebih tahu. Dia menganggap kalau sudah yang lebih mendahului ibadahnya berarti lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fakhalaqa Adam, maka Allah menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan min adimil ard, daripada bagian bumi. Nah, Adam menyatakan 60 bagian bumi. 60 bagian bumi. Karena itu 60 itu punya rahasia itu tersendiri. 60 bagian bumi. 60 punya rahasia sendiri. Di antaranya, di antaranya kenapa kok kafaroh itu it'amu sitina masakin? Karena bagian manusia ini 60. 60 dari bagian bumi di antaranya begitu. Baik. Adimil alat ay wajah, bagian atas ya bukan bagian bawah. Kalau bagian bawah watu-watu melbuka belan bagian atas bumi. Hmm, kalau bagian bawah sak bensole solare melbu kabeh, itu bagian bumi. Ini ala wajhiha, bagian atas bumi. Nah, bagian atas bumi. Jadi bi an ghababa minha gabbatan min jami' alwaniha. Mengambil Allah Subhanahu wa taala daripada seluruh macam-macam warnanya bumi. Wa ujinat dicampur bil miyahil mukhtalifah dengan air yang bermacam-macam airnya juga bermacam-macam ya. wasawahu membentuk Allah subhanahu wa ta'ala wa ruh meniupkan ke dalamnya itu ruh fasara hayawanan maka menjadilah makhluk hidup his hasasan yang mempunyai uh, apa panca indera yang bisa merasa ba'da an kana jamadan sebelumnya adalah jamad apa jamad benda padat atau benda mati asalnya benda mati Kasih ruh Ada rasa Manusia dari itu Subhanallah ya. Ah, Allah alam ini penciptaan ini Allah yang maha tahu kita nggak nggak nggak faham bagaimana cara eh, apa bagaimana terbentuknya Nabi Adam alaihissalam tapi yang jelas begitulah Nabi Adam dari bagian tanah ah, dari bagian tanah terbukti daripada unsur yang ada di tubuh manusia itu sesuai dengan ta tanah ada zat besi ada zat e, kapur ada yudium zat garam ada macam-macam lah Ah, ada juga air di tubuh manusia tadi itu karena dicampur dengan tanah dan air tadi itu. Ah, dan itu harus dilengkapi. Terus gimana kita semuanya untuk bisa memasukkan zat-zat itu ah, lewat juga makanan yang menyerap bagian tanah. Makanan yang kamu makan itu ada zat besinya, ada zat kapurna, ada zat itunya itu dan ini. Kamu makan akan bisa menyatu dengan tubuhnya kamu. Menyerap itu semuanya. Subhanallah. Hmm, karena itu nggak bisa anak kekurangan zat, zat besi, kamu makan besi. Lain zat besi nggak harus dari situ nah anak uh, e, perlu zat kapur inti yukul kapur mati nggak bisa langsung harus ada wasitoh harus ada wah wasita wasitohnya ya ini asjar ini Allah ciptakan ini semuanya yang insya Allah yang akan bisa uh, memenuhi daripada kebutuhan kamu dari itu subhanallah eh? Baik. Wa 'allama Adam al-asma'a kullah. Maka Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama asma asma'ul musammayat, nama-nama daripada musammayat yang dikasih nama itu. Kullaha semuanya. Semuanya. Allahu akbar. Allah memberikan ilmu. Alama itu Allah memberikan ilmu, bukan kursus. Enggak ada sekolahan. Kalau Allah memberikan ilmu ya dunia bukan karena kasab tapi itu karena langsung anugerah daripada Allah SWT ini satu bukti bahwa ada ilmu bukan karena usaha wa'allamnahu min ladunna ilma Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan ada siapapun walaupun bukan para nabi wa'allama adamal asma' kulla nama-nama semuanya Allah berikan Hattal gos'a sampai gos'a apa gos'a itu Hah? Iya. Tempayang apa itu wong ya? Iya. Wal gusai atau yang lebih kecil. Apa itu mangkok mungkin ya? Baru aku. Apa itu? Gusai. Itu wong kecil. Wal fuswa, fuswa ini kentut anu. Maaf, apa? Fusa ini. Eh, kentut yang ngawas itu, tidak ada suaranya. Kalau ada suaranya namanya burot. Iya. Nah itu yang agak kenceng anginnya namanya fuswa. Fusaya yang tipis. Ya. Kita sendiri tidak ngerti itu bahasanya itu apa itu. Tapi Nabi Adam dikasih ini. Wal mikrofa gayung padahal belum Allah ciptakan itu semuanya. Itu Nabi Adam dikasih ilmu itu dengan jami'ul lughat, seluruh bahasa yang akan menjadi bahasa turunannya. Jadi misalnya gayung itu bahasa Indonesia Jawanya. Kemudian bahasa Indonesianya apa? Bahasa Madurone apa? Bahasa Inggrisnya apa? Belandanya apa? Dengan seluruh jami' lughat. Semua asma yang di alam ini Allah Subhanahu wa taala berikan. Hah? Ah, malaikat Allah Subhanahu wa taala kasih tahu. Allah itu malaikat itu juga tahu, ya. mayat itu tahu, tapi asmanya tidak tahu. Ru tapi tidak ru apa jenengi. Tapi kalau Nabi Adam tahu dan sekaligus mengenal namanya. Karena itu ukhtussa Nabi Allah Adam bima'rifatil asma' Wa'allamna Adama asma'a kullaha. Kemudian tsumma aradhahum 'alal malaika, kemudian ditunjukkan kepada malaikat. Apa iki malaikat? Disodorkan itu musammayat kepada malaikat. Apa ini malaikat? Malaikat tidak tahu. Ya sini, embo apa namanya? Tidak tahu. Malaikat tadi itu. Faqala maka Allah menyatakan kepada malaikat lahum tabkitan supaya tidak bisa ngomong malaikat artinya tidak banyak berkomentar karena tidak tahu, mengakui kekurangannya, kesalahannya. Ambiuni bi asma'i haula, ayo akbiruni kasih kabar aku, kata Allah, dengan nama-nama ini mereka semuanya musamayat ini. In kuntum sadigin jika kamu benar-benar per jujur fi anni bahwa aku Allah la akhlugu a'laminkum. Tidak tidak menciptakan yang lebih alim daripada kamu. Ayo, ilmu ilmumu lagi. Ini musamayat apa namanya ini? Makhluk-makhluk ini. Wa annakum ahak bil khilafah dan kamu adalah lebih berhak untuk jadikan khalifah. Seakan-akan karena malaikat menyatakan wah tidak mungkinlah Allah memberi menciptakan makhluk yang lebih alim daripada kita lah kita lebih tahu kok kita lebih ibadah kok lebih lebih tua kok ayo sekarang itu walaupun lebih tua lebih tahu ayo, apa namanya? Seakan-akan begitu. Hah? Eh, begitulah memang ceritanya, paham ya? Ah. Akhirnya kalau subhanaka la ilma lana illa ma Oh, jawab syarat adalah alai magabla. Kalau subhanaka maka malaikat menyatakan subhanaka la ilma lana tanzihan 'anil i'tirad. Para malaikat ini mensucikan daripada dia ya Allah subhanak maha suci engkau aku bukan menentang ya Allah itu. La ilma lana kami benar-benar tidak tahu, tidak punya ilmu illa ma 'allamtana kecuali yang engkau berikan ilmu kepada kami. Iya. Maf'ul bih tsaninya mahdhuf. Innaka antal alimul hakim sesungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui maha hikmah. Baik. Ini bukti bahwa Allah itu bisa menciptakan ah, makhluk dengan sekejap apapun bisa mengetahui segala-galanya. Bisa mengetahui segala-galanya. Enggak perlu waktu Nabi Adam ini. Kenapa Allah itu memberikan alama ini bi'an alga ilmu fi galbi. Allah menaruh ilmunya ada di hatinya Nabi Adam. Karena itu jangan bingung ada orang ini tidak masuk akal. Tidak belajar kok tahu. Nabi Muhammad misalnya, kok bisa ya? Tidak belajar bahasa Arab kok fasih bahasa Arabnya? Kok bisa ya? Tidak ber, nggak berguru kok mengetahui segala-galanya? Wa 'allamaka takun taalam, Wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Allah kalau kasih ilmu tidak pakai belajar. Hamba-hamba pilihan Allah begitu. Hamba-hamba huh? pilihan Allah begitu memang. Nah, cuma lah kalau bukan pilihan seperti anak sama ente ya belajar oh. Ya belajar oh. Kalau enggak sampel jadinya. Gak mau belajar, ngaku dapat ilmu. Keracu jadinya. Mengakhiri kontrol jembrak, kiwir-kiwir semuanya rambutnya kukunya panjang-panjang akhirnya tidak bisa merawat diri ngakunya sudah makrifat katanya Hah, ini nggak benar ini karena itu ah, ini ada pembabilan Allah juga ada yang Allah berikan itu semuanya subhanallah kemudian kalau kamu lihat ada di sini subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana subhanah ini kalimat subhan ini kalimat yang diucapkan karena sesuatu yang hebat baik itu karena ada istighfar setelahnya taubat atau enggak biasanya ada istighfar juga sih contoh Nabi Allah Yunus setelah dia tadi itu ditegur oleh Allah sampai masuk di dalam Perut ikan apa di situ? La ilaha anta subhanaka. Baru dia ada itiraf inni kuntu minab zalimin. Ya. Sebelum tobat baca tasbih. Ha? Subhanaka inni kuntu minab zalimin. Demikian juga Nabi Musa. Subhanaka tubtu ilaika. Subhanaka tubtu ilaika. Malaikat juga begitu. Dia merasa dia bertobat kepada Allah uh, didahului dengan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ha? La ilma lana illa ma 'allamtana. Baik. Nah, nanti akan uh, ada proses setelah ini uh, bagaimana Nabi Adam alaihissalam diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat harus hormat kepada Nabi Nabi Adam. Itu tadi al asma Adam atau oh, allama adam al asma akulah. thumma aradahum. Pakai hum ya. Ini taglib. Karena asma al musammayat. Musammayat di sini itu ada yang berakal, ada yang tidak berakal, ditaglib yang berakal. ثم عرضهم على ال... والله أعلم على أبو لباس فضل ada berlibas ما في ya innaka antal alimul hakim apa bedanya antara al-ilm dan hikmah hikmah itu lebih khusus daripada ilim eh Hikmah itu lebih khusus daripada daripada ilmu. Jadi hikmah itu adalah hasilnya daripada ilmu menjadi hikmah. Karena itu kalau ada orang hanya tawaguf kepada ilmu, hanya punya ilmu tapi enggak ada hikmah, itu adalah tidak mendapatkan khairnya masih. Nah, karena itu Allah menyatakan yu'til hikmatah man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira. gambarnya begini, apa intinya daripada ilmu? Hasilnya ilmu apa? Khasyatullah, takwallah, ta'atullah misalnya, tawadhu, ma'rifah eh, apa? Uh, safaul gulub itu semuanya itu hikmahnya. Hikmahnya daripada ilmu itu. Lah kalau hanya sekedar ilmu tok tapi enggak ada khasyatullah, ilmu aja enggak ada safaul gulub, ilmu aja nggak ada tawadhu misalnya maka nggak ada hikmah itu berarti nggak dapat khair kasiro yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira al hikmah tansha'u min al ilm ha al hikmah tansha'u min al ilm Allah Maha mengetahui dan Maha memiliki hikmah ilmu Allah tak Allah maha mengetahui hikmah Allah maha hik hikmah lah manusia ini belum tentu yang punya ilmu punya hikmah nah, belum tentu yang punya ilmu punya hik hikmah Allah alam kalau Arabnya innaka anta bisa takkid lil kaf takkid kepada kaf berarti tidak ada Arabnya ada di sini al alimul khabir jadi khabarnya inna tapi bisa anta jadi mubtada Al-alimul khabir khabar al-alimul hakim khabarnya anta jumlahnya jadi khabarnya inna. Wallahu alam. Ya Allah. Baik. Ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. As-sadis An Umar radhiyallahu anhu kala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Law annakum tatawakkaluna tetawakaluna Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr khimasan wa la ruhu bitanan rawahu Tirmizi wa qala Harisun Hasan ma'nahu tadhabu awwal an-nahar khimasan ay dhamiratal butun min jui wa tarji'u akhiran an-nahar bitanan ya? ay ya? mutasiyatil butun Allah eh, tawakal ya eh. tawakal ya yakin wa tawakal bentar ya Bismillah, alhamdulillah, wassalamu rasulullah Sayyidina Abdullah wa ala alihi wa sallam Sadis An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul Aku mendengar Rasulullah berkata lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah kalau seandainya kamu semuanya tatawakkalun berpasrah diri Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hah? Pasrah diri, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tawakkulihi dengan sebenar-benarnya tawakal. Hah? Pasrah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal dalam segala keadaannya kamu. La razaqakum niscaya Allah memberikan rizki kamu sekalian kama yarzuqut tayr sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Bangun. La razaqakum maka Allah SWT memberikan rizki kepada kamu kama yarzuqut tayr sebagaimana Allah memberikan rizki kepada bu, burung. Taghdu khimasan artinya Allah memberikan sabab rizkinya kamu seperti sabab rizkinya burung gampang maksudnya. Hah? Gampang. Tagdu di mana atar burung tadi itu pagi hari pergi khimason dalam keadaan lapar-lapar semuanya, kosong maksudnya. Wataruhu dan mereka tadi itu menjadi di sore hari bitona dalam keadaan penuh perut-perutnya mereka. Kalau seandainya kamu itu mau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, bukan berarti nggak kerja ya. Kerja tapi pasrah sama Tuhan rezekinya. Maka Allah akan menjadikan rezekinya kamu sebagaimana bangsa burung. Artinya Burung tadi itu bekerja tapi nggak susah. Bekerjanya burung tadi itu cari rezeki tapi tak pasrah sama tuannya, nggak mikir untuk esok hari itu burung. Anak tugasnya cari rezeki, tak bakal. Yang dicari untuk keperluan hari itu. Nggak lebih untuk keperluan seminggu gimana? Nggak, nggak mikir itu burung. Karena yakin sebagaimana aku Allah Subhanahu eh, sebagaimana aku dijamin kehidupanku juga dijamin rezeki rezekiku. Karena itu burung tidak pernah nyimpen makanan untuk besok. Maka rezekinya kamu juga begitu, ono terus, ada terus. Enggak akan enggak akan kekurangan kamu. Allah kasih cukup. Misal nih, misal saya bekerja. Hari ini saya akan lengkapi. Yang lainnya sedekah semuanya. Wes, hagotawa kulihi Besok apa katanya? Allah insya Allah akan lancarkan anak. Besok dapat nanti. Tapi jangan kamu tadi itu ngetes Tuhan loh ya. Eksperimen, tak coba sih. Satu sewu dimi. Besok tambah ndak. Lah ngetes itu namanya. Kalau benar-benar maka hidupnya kamu seperti burung, pagi kosong, sore udah kenyang. Tidak ada burung itu kekurangan itu. Taghdu khimasan wa taruhu bitah. Subhanallah. Hah? Ini nggak gampang ini. Kalau kita kan nggak ada celengannya masih kita ini. Hah? Masih mikir kadang-kadang 20 tahun sudah ada sih mikir engko ya apa kekurangane? tapi kalau burung nggak pernah begitu sebenarnya kalau kita kalau kita mau berbi berbicara tentang jaminan Tuhan kita memang butuh makan ya dalam hidup ini kita memang butuh minum dalam kehidupan ini cuma kalau kita misalnya anggap terlambat nggak makan nggak minum selama dua hari masih hidup masih hidup kita. Walaupun itu lemes, sakit, tapi masih hidup. Ada yang lebih kita butuhkan dalam kehidupan ini daripada makan dan minum, tapi kita tawakal. Yaitu apa? Bernafas. Ambaan. Telat 10 menit mati kan. Tapi kita yakin, nah kalau masih di takdir hidup ya pasti bisa bernafas. Kan gitu tawakal. Lu kenapa kamu nggak bisa tawakal? Saya kalau ditakdir hidup ya ono rezekiku, masih ada rezekiku. Kenapa nggak bisa begitu? Untuk rezeki kok Anda khawatir. Tapi untuk nafas Anda pasrah, padahal lebih perlu nafas daripada makan dan minum. Subhanallah. Inilah ketidakpercayaan sama Tuhan, tidak pede sama Tuhan, tidak percaya dengan Tuhan. Ini adalah karena du'ful iman. Du'ful iman. Karena Nabi kalau benar-benar tawakal ganti. Hakka tawakuli. La razaka kama ter. Tuh lihat burung. Tawakal sama Allah tidak pernah dia kecewa. Dia yakin kalau rezekinya an habis hari ini mati. Benar nggak mungkin. Anda lihat tapi kita kadang nggak begitu ya, selalu khawatir, selalu bimbang, selalu bingung, selalu itu. Akhirnya ibadahnya kita keteteran semuanya. Pernah ada satu syekh. Ini syekh, semua tamu dijamu. Duit yang masuk hari ini harus habis hari ini. Paham nih ya? Satu saat pemasukannya lebih si muridnya soal ekonomi disimpan ini untuk besok aja untuk hari ini cukup sekian sana ya besok hari datang tamu yang banyak nggak cukup masih jamuan kaget guru ini loh kok bisa panggil muridnya apa yang kamu lakukan kemarin saya simpan sebagian untuk supaya tamu berikutnya ini penyebabnya berhentinya rezeki. Paham ya? Jangan disisakan yang masuk hari ini untuk besok. Selesaikan hari ini. Besok akan datang rezekinya untuk besok. Iso kira-kira. Ndak haga tawakulihi masih kita ini. Yeah. Seperapat habis, misalnya seperapat, seperapat harta kita kita habiskan. Tidak kuat sih an. Berarti tawakulnya kita bisa piro an. Karena itu ini karena du'fil iman, karena lemahnya iman kita. wallah alam. Ah, ada udah dibahas. Allah Allah Gak ada? Allah. Ada? Baik. Dalam hadis ini yang diberi yang dijadikan contoh toir. Adakah makhluk lain selain toir? Ya, karena toir ini lain daripada yang lainnya ya. Kalau misalnya semut itu masih nyimpen. Malah semut itu wah lebih hebat daripada manusia ini. Udah dapat kecoa itu insya Allah eh, buat kebutuhan setahun masih eh, belum habis itu kecoa. Keluar lagi. Ngeret cecek itu. Kalau perlu kerbau dimasukkan ke lengnya itu sama semut itu. Semut itu semangat untuk makanan itu. Bukan hanya pagi sampai sore keluarnya, jam 2 malam keliling masih. Iya enggak? Nah, ini maksudnya Allah Subhanahu Nabi ini menggambarkan ini loh burung. Lihat bagaimana burung tadi itu. Enak tentrem itu burung itu. Burung itu tentrem. Anaknya ada tujuh, juga bingung. Bisa kasih makan semuanya. Istrinya rong puluh, juga bingung. Nah, artinya dia pasrahkan sama Tuhannya dan dia berusaha, ya ada semuanya. Sekarang burung tadi itu dia, dia hidup sendiri. Dia pagi keluar, sore juga penuh. Dia punya anak. Ya kerjanya sama waktunya, tidak lebih. Tapi ya penuh semuanya. Anaknya tadi itu ya tidak ada kekurangan. Ini ya tidak ada kekurangan. Subhanallah Allah kasih terus. Dipasrahkan. Besok gimana? Besok lusa gimana? Pasrah sama Tuhannya. Lah kalau anaknya sakit, ya pokoknya dokter ya? Misalnya, pasrah. Oh no, air rezekinya nanti gitu loh. Ketika saat itu. Kalau kita kan enggak, kita ini kalau ibarat orang itu ngalup gitu loh, ngalup paham ya? Ini disediakan barangkali anak kita sakit nanti. Loro temenan anakmu. Kurang biayanya nanti. Ya, ya apa ya? Ya itulah kekuat ke, kelemahan iman kita itu gitu itu. Jadi nggak bisa kalah sama burung kita. Akuilah kita di bawah burung masih. Ya. ya. Bagaimana tuh? Hmm? Bagaimana tuh kiranya kita mempunyai tawakal yang tinggi? Resepnya gimana? Nah kalau percaya sama saya, saya mau tanya. Kamu waktu kecil Kamu waktu kecil nggak bisa apa-apa Minumnya susu kan Makannya zen-zen nggak bisa apa-apa Pasrah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ada orang tua yang sangat sayang sama kamu Yang merawat kamu itu dan yang bersihkan kamu Yang kasih membelikan macam-macam Kan gitu Udah gede mulai ragu Ya apa ini kalau saya tidak punya duit? Akhirnya air sumur yang diminum. Bukan susu lagi. Kan gitu. Bukan susu lagi. Sebenarnya kalau kita ini mau menjadi orang yang dicintai sama Tuhan. Kita ini akan disediakan macam-macam segala yang istimewa oleh Allah. Dan Allah itu paling innallaha yuhibbul mutawakkilin, cinta kepada orang yang bertawakal kepada Allah. Itu anak kecil. Dia nggak bekerja. ngalem sama ibunya. Bu, es krim, belikan es krim. Pak, bakso, belikan bakso. Ngalem. Dia tawakal sama orang tuanya. Dia takut apa-apa, lari kepada orang tuanya. Orang tuanya maju ke depan, melindungi. Kita sama Allah juga begitu, tawakal sama Allah. Kalau kita mau tawakal beneran, Dapat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kita takut, berlindung sama Allah, tawakal kepada Allah, berlindung sama Allah, dilindungi sama Allah, lo dicintai kok. Tapi jangan ngetes lo ya sama Tuhan, kau sing soro. Ya. Ayo. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu narju min Allah as-sa'ada li ahli zaman in ma arad lahum Abu Murrah yakni asy-syaitan li'annahu la fikra lahu wa la amal illa fi ibni Adam asallahu yahfazuna minhu. Kami berharap dari Allah as-sa'adah keberuntungan, kebahagiaan bagi orang yang hidup di zaman sekarang ini. Orang yang hidup zaman ini bisa beruntung kok. Kami doakan mereka tetap jadi selamat. In ma'arad lahum Abu Murrah. Kalau memang tidak dihalangi oleh Abu Murrah. Abu Murrah ini setan. Ini permasalahannya. Semenjak mereka tadi itu tidak tertarik sama setan, pasti mereka menjadi orang beruntung. saada. Permasalahannya begini loh. Musuh kamu setan ini. Liannahu la fikra Setan tidak ada pikiran, wala amil, wala amal tidak ada amal illa fi ibni Adam kecuali untuk mencelakakan manusia. Ya itu. Jadi penuh dengan rencana jahat mencelakakan manusia, usahanya semuanya bagaimana mencelakakan manusia. Kalau enggak terpengaruh sama setan, yakin kamu orang mukmin selamat. Asallahu yafatna minhu. Terus gimana caranya pelindung daripada setan? Tidak bisa kecuali dengan lindungan Allah. Asallahu yafatna minhu. Semoga kita dijaga oleh Allah daripada pengaruh setan. Kalau untuk yang lainnya sih bisa, nggak ada masalah. Kamu bisa. Tapi kalau ini nggak bisa, berlindung kemana nanti? Masuk kamar kamu kunci. Bisa setan pengaruh kamu. Ada di masjid 24 jam bisa setan mempengaruhi kamu. Kalau perlu dalam Ka'bah. Bisa loh Nabi Adam ada dalam surga bisa kok. Ini yang mengkhawatirkan. Karena itu setiap saatnya kamu tadi itu waspadai terhadap musuh utama kamu yaitu saya setan. Hmm, ya, insya Allah kita akan selamat Selamat kamu, selamat Yang penting jangan pengaruh sama setan Jangan mau kamu dipengaruhi sama sama setan. Ya. Wallahu alam. Cukup. Setan ini sumpah ya. Setan ini sudah sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempengaruhi manusia. La aqudannahum siratakal mustaqim wa la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Tak tunggui kata orang saya. Tak tunggui Jangan sampai hambamu ini ngikuti ajaran agamamu, ajaran yang lurus. Jangan sampai manusia mengikuti ajaran yang lurus. Aku akan pengaruhi dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, tak pengaruhi semuanya. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati hambamu kebanyakan hambamu syukur terhadapmu ah ternyata setan itu usahanya untuk membuat manusia lupa kepada Tuhannya mereka dilupakan daripada kenikmatan Tuhannya sehingga dia bisa merasakan nikmat tadi itu tapi tidak mensyukuri nikmat mensyukuri nikmat yaitu menggunakan nikmat sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan dia dikasih mata, dia melupakan. Ini mata Allah berikan untuk memandang orang soleh. Dibuat mandang bintang film. Pengaruh setan. Ini telinga untuk mendengarkan ayat Quran dan nasihat. Dibuat untuk mendengarkan musik. Ini mulut digunakan untuk berdikir kepada Allah. Dibuat untuk menyanyi. Setan akan merubah semuanya tadi itu berusaha untuk mengalihkan supaya nikmat yang Allah berikan tadi itu bukan untuk disyukur tapi untuk digunakan yang berlawanan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala wala tajidu aktsarahum syakirin itu sahanya setan jadi nggak pernah istirahat kesel aku si istirahat menit down jadi mulai di mulai Nabi Adam sampai hari kiamat kerja keras setan untuk mengaruhi kita kerja keras ini iya, yang dipengaruhi rahat-rahatan terus sama musuhnya. Nah, kita harus waspada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setiap saatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan-jangan ini setan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi begitu. Minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam. حسبي طلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحاشها آفة واشغال جوائح نفسي الغوية عن سبيل سوية أضحى تروج عليا وقصدها الجاه والمال قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجاك ربي خير كفي احلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل واجمال يا رب أنت نصيري فلاقني كل خير واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الأجال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال والحمد لله الله شكرا على نعم منه تترى نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والأصال وصلي أفضل صلاة على أسعار مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعار مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل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 تبعهم باحسن وجه جل الله احمد عيسى وابن عبد الله وعلبي مدير علي من علوي خلق سام وسلد العظم الفقير مقدم محمد بن علي بن سالة نال علي وعلي بغيوري ما اخواني وابن علي محمد مولى الدويله والمقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف وأوسع فيه وبكر السكران وابن علي وشهاب الدين قد الملأ عبد الله العزيز الأكبر وابنه بكر علي من المحضار علبي بن عبد الرحمن أحمد بن علي صبر ما فخر وجود الشيخ بكر بن سالم بن سالم بن الأنفاس عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ خالد بن عبد الله عبد الرحمن محمد مولى عرشه ابي يوسف بن عابد حسن عمر قد برباني الشيخ عبد القادر الجيلاني ابن الحسن الشاذلي وابي مريم المغربي والائمه المسيدين والفاسرين المحدثين والفقهاء والعلماء العاملين واهل الطاعه اجمعين ثم الى روحي ثم رقد الإشاد وغات العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد أحمد بن زين حبشي عبد الرحمن الفقي عمر أحبار أحمد بن عمر الهندون محمد بن زين بن سميد عمر بن سميد أحمد بن عمر بن سميد حسن بن صالح بحر عبد الله بن طاهر وأخي طاهر عبد الله بن رهي علي بن عبد الله طه الصافي عمر بن سقاف السقاف أبو بكر بن عبد الله عطاس علي بن حسن عطاس بن المري حب علي بن محمد بن حسين حبشي ثم حبيب شيخنا علي السقاف أحمد بن عبد الرحمن قوت عبد الرحمن السقاف ثم إلى روح عبد الله بن عمر الشاتر بن حسن جميع إخوانه وأوسوني ما إبراهيم ثم إما إلى أرواح كافة الأولياء وسلم كانوا حالة أرواحهم من مشارق الأرض وغربها خصوصا مسنف الكتب الإمام النووي وزين الدين الميلباري والإمام السيوطي ثم إلى روح أولياء هذه البلدة بهادي بن صادق وشيخ مسلم بن مشاهد بهادي بن شاه بكر بن سالم والحبيب علي بن سقاف سقاف جميع أخوانه محمد عبد القادر الحسين والشيخ وعبد وعبد الله أبناء سقاف سقاف وأصولهم وأفرهم ثم الحبيب جعفر بن سقاف وأصوله وفروعه سيد الوالد بن سقاف وأصوله وأفرهم ثم الحبيب احمد بن علي يسيب وسلم وابراهيم ثم قال اروح من عمر هذا من حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا ومشى البخور وكرامه ومشى القهوه وبنيه ومشى بنيه ومشى ذكر التوحيد ووالدينا ووالديكم ووالدنا ووالدكم ووالد المسلمين الله تغشى المغفره وبركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم وأن الله سبحانه وتعالى يصلحنا ويصلح قلوبنا وقوالبنا وظاهرنا وباطننا وسرائرنا وعلانياتنا وأن الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للخير ويجعلنا إياكم من الخير ويرفع عنا وعنكم كل شر ونبوس وظاهر ويحفظنا من الشياطين ويجعلنا وإياكم من فتنة هذه الدنيا سالمين وفي أمور أخرى ظافرين وأن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم وعلى أولادنا وعلى طلاب العلم فتول عارفين وجعلنا وإياهم وإياكم من العلم العاملين اكتبنا وإياكم وإياهم في ديوان أولي العارفين وأن أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم طول العمر مع كمال الصحة والعافية التامة الظاهرة والباطنة على السيره المنويه وعلى هدنيا كنيا صالحة ومن سلف الآباء ومن الصالحون في رجال سنة وإناهم قصد قصدنا ما طلب طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك تواب رحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين